Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwan fillah, azzani wa azzakumullah bacaan kita terhadap mustalahul hadis yang di atau karya atau yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai pembagian hadis ahad bahwasanya ala bahwasanya na barakallahu fikum ahadul ahad terbagi menjadi empat atau lima bagian menjadi lima bagian yang sudah kita lewati adalah sahihun li dzatih, sahihun li ghairih, hasan li dzatih, hasan li ghairih. Perbedaan antara hasan li dzatih dengan sahihun li dzatih apa bedanya? Kalau sahih sahih li dzatih eh, Siapa? rawinya ya. Memiliki kuat hafalannya sempurna apa enggak? Sempurna. Sempurna. Kalau hasan dzatih? Iya, hafalannya uh, lebih tinggi daripada yang Maksudnya lebih lemah. Lemah, lemah. Oh, lebih tinggi enggak lebih lemah maksudnya keliru. <laughs> Allah musta'an. Kalau dia hasan barakallahu fikum hasan dzatih eh, uh, kekuatan hafalannya lebih tinggi gitu. Maksudnya lebih lemah. Hah? Kurang, enggak sempurna. Jangan lebih tinggi. Paham ya? Adapun hasan li khairah itu hadis yang apa? Awa dhaif yang mujabir ditambah dhaif yang mujabir maksudnya itu enam hadis yang dhaif ditambah hadis yang dhaif. Dhaifnya yang bagaimana? Yang mujabir yang masih bisa menambal atau menopang. Adapun sahihun li khairah, antum antum apa? Hadis yang Eh, tambah-tambahan ini. Naam. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu asbahullah wa dha'ifu. Naam. Sekarang pelajaran mengenai pembahasan hadis dhaif, ma khala'an syurutis sahih wal hasan. Hadis dhaif itu adalah hadis yang apa? Yang kosong dari syarat-syarat sahih dan yang kosong dari syarat-syarat hadis hasan. Intinya itu. Sanatnya sudah tidak bersambung, kemudian di dalamnya ada illah yang qadhihah, di dalamnya juga ada nam barakallahu fiqum riwayat yang syadah dalam artian ada yang keganjilan di situ, kemudian perawinya pun tidak ada tidak memiliki sifat adalah, eh, perawinya pun hafalannya kacau misalkan, paham ya? Disifatin kadzab lagi misalkan seperti itu. nam barakallahu fiqum itu adalah ciri-ciri hadis dhaif. Cuman sudah kami sebutkan dhaif ada dua jenis. Dhaifun jiddan la yuhtaju bih. Sama dhaifun mujabir bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. kalau ditambahkan. Kita lihat. Misal contohnya hadis contohnya ihtarisu minan nas bisu'idzan. Bagus sekali kelihatannya lafadznya tapi maknanya keliru dan hadisnya dhaif lemah. Nah, paham ya? Lafadznya aja yang bagus. Maknanya pun enggak bagus karena bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Artinya apa? nah jagalah diri-diri kalian eh, dari kejahatan manusia dengan cara suizdon berburuk sangka. Nah, jadi antum berhati-hati dari orang, dari kejahatan orang tapi dengan cara berburuk sangka. Jangan-jangan jangan-jangan jangan. nah, ya? Itu hadisnya apa? Hadisnya lemah karena berseberangan dengan apa? Berseberangan dengan firman Allah taala ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wala tajassasu wala wala yaghtab ba'dukum ba'da. A ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan faqaritumuh. Artinya ini kan perintah apa? Hadisnya ini dhaif, berseberangan, bertabrakan, nah tidak sesuai dengan istilahnya menyelisih ayat yang lain, dalil yang lain. Allah telah merintahkan istanibu katsiran menet istanibu menet don Jauhilah dari kalian kebanyakan nam barakallahu fikum sangkaan-sangkaan maksudnya berburuk sangka. Kalau husnudzan itu nah berbaik sangka memang ada pembahasan tersendiri, cuman suudzan ini kalau antum perhatikan eh ihtarisu suminan nas. Jagalah diri-diri kalian atau berhati-hatilah kalian dari kejahatan manusia dengan cara suudzan, berburuk sangka. Ini hadisnya dhaif. Hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah. iya Iyyakum wadzan fa inna dhanna akdzabul hadis. Itu lafaznya ya. Hati-hati kalian dengan don ya, sangkaan-sangkaan yang tidak benar eh, atau berburuk sangka karena sesungguhnya sangkaan yang tidak benar itu adalah ucapan yang paling dusta. Nah, kita lihat wa min madhanid dhaif termasuk dugaan-dugaan kuat bahwasan hadis dhaif, tempat-tempat yang istilahnya kita bisa memastikan dhaif secara dhon. Kan bedakan dhon dan waham ya. Dhon itu dugaan kuatnya apa? Benar. Maksudnya dugaan kuatnya benar tuh dhaif itu loh. Nah, apa saja kita bisa memastikan man farada bihil Uqaili au Ibnu Adi. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Uqaili dengan sendirinya. Dan juga hadis yang dibawa sendirian oleh Ibnu Adi. Nah, barakallahu fikum itu pastikan hadis dhaif. Eh, yang dikumpulkan dalam kitabnya Al-Kamil atau yang semisalnya itu juga dhaif Kadang Sebagian para ulama memang sudah mengumpulkan di dalam sebuah kitab itu hadis yang dhaif. Nah, sekarang di zaman kita sekarang ini, Naam Syekh Al-Albani rahimatullah alaih mengumpulkan juga silsilah al-hadis adz-dha'ifah. Terkumpul sebuah hadis yang dhaif. Nah, kemudian dalam Ashabus Sunan, beliau juga punya sahih Sunan Abi Dawud. Eh, dhaif Sunan Majah misalkan. Paham ya? Jadi memang dari saring itu ya, dikumpulkan. Nah, kata beliau kalau misalkan mau merujuk kepada mutaqaddimin itu tadi. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Hadis yang disendirikan oleh Al-Uqaili dan Ibnu Adi au Al-Khatib Al-Baghdadi au Ibnu Asakir fi tarikhi au Dailami fil musnadil firdaus au Tirmidzi kayak kurang wawu itu ya mencetakan ser ada wawunya enggak ada Abu termiti Al-Hakim langsung itu. Eh, walam zahirnya kelihatan ada wamunya ya? Enggak ya? Apa enggak? Nah, gimana? Iya bisa jadi. Nah. Eh? Oh, apa? Apa? Apa? apa anak ning lihatnya gitu ya afan ya. Ya mungkin ini mungkin gelar atau julukan aja ya atau istilahnya sambungannya yang benar ya benar afan. Anda tadi melihatnya al-hakim ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Afan. Nanti ada sendiri al-hakim ada sendiri. Awi Tirmidzi al-hakim fi nawadir al-usul wa huwa ghair besunan. sunan. Tapi ini ternyata bukan sahih sunan berarti untuk membedakan. Kalau Imam Trimidi Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi itu sahih sunan kata beliau At-Tirmidzi al-Hakim berarti ini julukannya ya, gelarnya untuk membedakan antara Al-Imam Trimidi yang pemilik sunan dengan yang bukan. Paham ya? Seperti itu. Awil Tirmidzi al-Hakim fi Nawadirul Usul wa huwa ghairu sahib sunan. Dia bukan pemilik sunan. Awil Hakim, Imam Hakim. Wa Ibnul Jarud fi tarikhihima. Itu semuanya adalah apa? Ada dugaan kuatnya hadis-hadisnya dhaif. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Yang terakhir wa tufidu akhbar wa tufidu akhbarun ahad siwa dhaif dan hadis-hadis ahad selain dhaif memberikan faedah apa? Berarti kan Sahihul dzatih, Sahihul li ghairihi, hasan Hasanul dzatih, hasan ghairihi. Nah, empat-empatnya ini memberikan faedah apa? Awalan pertama adzan. Ingat-ingat dzan itu jangan dianggap dzan itu keliru ya. Maksudnya itu dzan itu dugaan benarnya lebih kuat daripada kelirunya. Kalau wahm, kalau wahm, wahmun itu jadi kemungkinan keliru lebih besar daripada benarnya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum kita lihat. Awalan adzan wa huwa rujhanu sihhati nisbatiha ila man nuqilat anhu. Artinya dzan itu adalah apa? kuatnya kebenaran penisbahannya itu kepada orang yang hadis-hadis tersebut dinukilkan darinya. Paham ya? Jadi dugaan kuatnya itu apa? Dugaan benar lebih kuat itu. Idzan namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu, memberikan faedah enam dzan yang Maknanya apa? Kemungkinan benarnya lebih besar. Paham ya seperti itu, na'am. Wa yakhtalifu dhalika bihasbi maratibiha as-sabiqah. Dan itu pun berbeda-beda. Nah, sesuai dengan apa? tingkatan-tingkatan kedudukan-kedudukannya yang sudah kita lewati. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Kalau Bukhari Muslim enggak perlu dan lagi gitu loh. Rawahul Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Infarada bil Bukhari, infarada bi Muslim. Itu sudah tidak dilakukan lagi. Paham ya? Cuman kalau rawahu Tirmizi Rawahu Abu Dawud, Rawahu Ibnu Majah, terkadang perlu dicek lagi terkadang. Maksudnya ya, seperti itu. Jadi kata beliau tingkat-tingkatannya untuk mengetahui, paham ya? Sesuai dengan tingkatan yang kita lewati. Kalau muttafaqun alaih enggak perlu dan lagi antum. Yakin. Paham maksudnya ya? Nah, karena sudah disepakati para ulama. Kita lihat, wa rubbama tufidul ilma nam idza ihtafat bihal qara'in wa shahidat biha al Dan bisa jadi terkadang hadis-hadis atau khabar ahad. Nah, barakallahu fikum selain yang dhaif, selain yang dhaif ya, dhaif nanti pembahasan tersendiri nanti. Nah, itu memberikan faedah ilm, yakin. Apabila apa? terpenuhi padanya qara'in qarinah qarinah tanda-tanda. Ruwal Bukhari Muslim tandanya. Karena Imam Bukhari ketika meletakkan dalam Sahih Bukhari enggak sembarangan. Bahkan syaratnya Imam Bukhari dengan Imam Muslim lebih kuat daripada Imam Muslim. Imam Bukhari mensyaratkan dalam sahihnya itu lebih kuat, lebih apa istilahnya? Naam lebih tegas atau lebih lebih kuat daripada syarat Imam Muslim. Imam Muslim barakallahu fikum wa hidakumullah mensyaratkan dalam sahih Muslimnya masing-masing perawi itu intinya enam sezaman saja. Sezaman walaupun apa? tidak bertemu dengan satu dan yang lainnya. Tapi Imam Bukhari mensyaratkan apa? Harus apa? Harus dua. Sezaman dan apa? Mungkin bertemu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ma imkanin luqi. Yani fi zamanin wahid ma imkanin luqi. Nah, jadi satu zaman satu sezaman gitu persamaan memungkinkan bertemu. Tapi kalau Imam Muslim mensyaratkan yang penting sezaman walaupun tidak bertemu. Nah, nah para ulama menyebutkan syaratnya Imam Bukhari di dalam sahihnya itu lebih kuat daripada syaratnya Imam Muslim. Oleh karena itu para ulama mulailah perbandingan situ mana yang lebih afdal, yang lebih bagus. Sahih Bukhari atau sahih Muslim? Nah, di situ pun kita juga harus berhati-hati, jangan sembarangan. Kalau dari susunan Nah barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. eh perbab yang letakkan atau sunan hadisnya, nah itu Imam Muslim lebih bagus. Paham ya? Tapi kalau dari segi kekuatan, nah barakallah syarat-syaratnya yang letak kalimah Imam Bukhari di setiap nah hadis yang beliau sebutkan Muslim Bukhari itu lebih bagus. Paham ya? Ini bisa dilihat secara globalnya di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah atau juga syarah Nah barakallah fikum matan al baykuniyah yang syarah Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum merajuknya paling dekat antum lihat sana aja kalau istilahnya masih kurang, istilahnya apa mau melihat lagi lihat sana nanti. Bahwasanya dibahas penyebutan mengenai mana yang bagus antara Imam Bukhari Muslim di dalam sahihnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kata beliau di sini, apabila terpenuhi korina-korina tanda-tanda sempurna dan juga disaksikan adanya e, syawahid e, dari sumber-sumber yang dalam artian yang hadis yang aslinya, nah barakallahu fikum, Nah, maka itu bisa jadi memberikan faedah ilm, bukan sekedar don. Sebagaimana sebutan tadi muttafaqun alaih ilm. tamiya ya, riwayat Bukhari ilm. Tapi kalau yang lainnya sendiri riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi terkadang don. Karena bisa jadi nanti sahih atau dhaif itu loh, paham ya maksudnya ya? Paham soalnya ya? Nah, seperti itu. Sanian yang kedua, al-amal bima dalat alaihi wa bitasdiqihi in kana khabaran wa tatbiqihi in kana talaban. Jadi kalau khobar ahad atau hadis ahad yang tadi itu, yang sahih tadi itu ya, yang empat tadi pembagian empat itu, sahihun li sahihun li hasan li hasan li Nah, empat-empat tersebut, naam itu apa? Kita boleh beramal dengan apa yang ditunjukkan di dalamnya. Dengan membenarkan isi kandungan itu apabila betulnya khobar. Pengkabaran masalah dajjal, pengkabaran masalah hari kiamat dibenarkan. Wa tatbiqihi dan mempraktekkan, menerapkan jika permintaan bentuknya perintah untuk sholat, perintah untuk ini dan misalnya bisa diamalkan praktekkan. Maksudnya ya, tapi empat tadi. Kalau dhaif enggak boleh. Dhaif nanti ada perselisihan mengenai dhaif ini boleh digunakan untuk masalah apa atau tarhib tapi yang rajih tidak. Yang rajih pun dhaif yang diperbolehkan dhaif pun jabir. Yang ujung-ujungnya ke hasan ni ghairi. Tapi kalau dhaif yang jiddan jangan, enggak ditarhib wala tarhib. Paham ya? Kecuali antum menyebutkan enggak masalah. Utlubul ilma Walau bisin, itu terus yang dipakai ya atau watan watanil iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan itu adalah hadisnya orang yang ta'sibin, ta'sub, fanatik dengan negaranya. Paham ya? Harga mati. Paham ya Allah musta'an. Atau yang semisalnya, yang jelas nah kita membela negara kita sesuai dengan apa? Al-haq yang ada dalamnya. Bukan semata-mata negara gitu ya. Kalau negaranya keliru bagaimana? Kan enggak mungkin. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi hadis-hadis nah seperti itu boleh disebutkan tapi dalam rangka apa? Menjelaskan. Hadis itu dhaif. Hadis itu palsu itu boleh. Tapi kalau untuk mentarghib tarhib jangan. Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir am amma dha'ifu fala yufidu dhann walal amal. Adapun hadis dhaif tidak memberikan faedah dhann, tidak pula diamalkan. Wala yajuzu i'tibaruhu dalilan dan enggak boleh menganggapnya itu adalah sebagai dalil. Wala dzikruhu ghairu makrunin bi bayani dha'fihi illa fitarghib tarhib ini nanti kritikannya. Dan tidak boleh menyebutkan hadis dhaif tanpa diiringi dengan penjelasan kedhaifan hadis tersebut kecuali dalam masalah tarhib wa tarhib. Jadi beliau nanti akan menyebutkan beberapa alasannya. Kalau di dalam masalah tarhib, tarhib itu memberikan motivasi dorongan, tarhib itu memberikan apa? agar takut terhadap adab atau yang semisalnya. Itu nanti para fikum ada pembahasan yang akan kita lewati pada pertemuan yang akan datang mengenai syarat-syaratnya diperbolehkannya menyebutkan itu bagaimana itu pun nanti syaratnya dhaifnya bukan dhaif jiddan karena dhaif jiddan la yuhtajju bih dhaifnya dhaif yang mun jabir barakallahu fikum seperti itu na'am karena perkaranya bukan perkara yang sembarangan di dalam hujjah ini adalah apa nah tidak boleh berhujjah dengan hadis dhaif yang dhaifnya dhaifun jiddan na'am barakallahu fikum hafizakumullah nasallallahu assalamata wal afiyah